Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul bin Muhammad Sanusi Hafizahullah. Dan insya Allah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang kecintaan kepada Allah. Jadi tema hari ini adalah kecintaan kepada Allah. Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa Anda kirimkan di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga via Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau via SMS dan WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau via telepon di nomor 0411 878 368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan tema kecintaan kepada Allah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu hal yang wajib mengikat seorang hamba di dalam aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di bulan Ramadan maupun di selain Ramadan, adalah kewajiban cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah. Dia adalah sebuah amalan hati, jenjang ibadah yang sangat agung yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kedudukan yang sangat besar yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah hiyal manzilah allati fiha tanafasal mutanafisun dia adalah jenjang ibadah yang orang bersemangat berlomba-lomba di dalam meraihnya. Wa ilaiha syakhasal amilun dan kepadanya lah orang-orang yang beramal selalu menoleh, memperhatikan. Wa ila amaliha syamras sabiqun. Dan di dalam hasrat menggapainya orang-orang yang berlomba menyingsingkan lengan bajunya untuk meraihnya. Wa alaiha tafanal muhibbun Orang-orang yang orang-orang yang mencintai habis-habisan di dalam meraihnya. Wa biruhi nasimiha tarawahal abidun. Dengan ruh semerbaknya, ahli ibadah berhias dengannya. Wahia kutul kulub. Wagidaul arwah. Dia adalah makanan hati dan santapan ruh. Wakuratul uyun. Serta penyejuk mata. وهي الحياة التي من حرمها فهي في جملة الأموات Kecintaan ini itulah kehidupan. Siapa yang hilang darinya mahabbah ini, cinta ini, maka dia akan tergolong ke dalam mayat-mayat. والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات dan dia adalah cahaya. Siapa yang kehilangan cahaya ini, dia di dalam lautan kegelapan. والشفاء الذي من أدمه حلت بقلبه جميع الأسقام dan dia adalah penyembuh siapa yang kehilangan obat ini maka hatinya akan dihinggapi oleh seluruh penyakit walladzah allati man lam yadfar biha Fa'ishuhu kulluhu hubum wa alam. Dan dia adalah kelezatan. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka kehidupannya seluruhnya adalah gunda gulana dan kepedihan. Tallahi laqad dhahaba ahluha bisharafid dunia bisyarafid dunya wal akhirah. Itlahum mimma iyati mahbubihim au faru nasib. Kata Ibnu Qayyim demi Allah, orang yang meraih cinta ini para pemilik cinta ini telah pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Karena mereka mendapatkan bagian yang sangat besar dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka cintai. Iya. Dia adalah jenjang ibadah yang sangat agung. Karena itu di kesempatan ini apalagi mahabbah adalah sebuah kewajiban sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti di dalam ibadah. Tidak sepantasnya seorang muslim dan muslimah melalaikan masalah ini. Hendaknya selalu dia perhatikan, selalu dia ulangi dan dia perhat- dan dia cermati dari makna-makna yang membangun kecintaannya kepada Allah memupuknya di dalam jiwanya memakmurkan dari hati dan kehidupannya. Al-mahabbah di dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama berbagai makna dari akar bahasanya di dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa mahabbah kecintaan itu dari kata as-safa wal bayad, dari kemurnian dan keputihan. Dari mengatakan dari al-ulu wa dhuhur. Bermana al-ulu al-dhuhur. Yang tinggi dan sangat tampak. Tadi yang berman, berkata bahwa itu dari mana luzum wa sabat. Yang tetap dan kokoh. Dari mengatakan bahwa mahabbah kesintaan itu dari kata al-hab yang merupakan, yang merupakan inti, sari, dan dasar sesuatu. Dari mengatakan bahwa dia dari kata al-hib, yaitu bejana yang luas, yang bisa menampung, dimana kalau diletakkan pada yang lain tidak akan menampungnya. Dan ini mana-mana secara bahasa dalam makna yang bagus, tidak bertentangan, sebab memang konsekuensi dari cinta terdapat di dalamnya ketulusan dari cinta tersebut keputihan terdapat dari ketinggian dan suatu hal yang tampak terikat pada hati kepada siapa yang dicintai dan terdapat ketetapan tidak goyah cintanya kepada siapa yang dia cintai dan ia memberikan dari sari dari ketulusan apa yang dia miliki dalam hatinya kepada siapa yang dia cintai. Iya. Punya keterkaitan dari sisi bahasa. Adapun di dalam mana syar'inya dia adalah amalan hati bertambah dan berkurang, para hamba bertingkat-tingkat di dalam kecintaan. Hanya saja sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia ulama ahli bahasa maupun yang lainnya yang mendefinisikan cinta, mereka hanya berputar dalam mendefinisikan sebab-sebab cinta itu, apa-apa yang mengharuskan adanya cinta, tanda-tanda cinta, dari indikasi cinta, buah dari cinta, hukum-hukum seputar cinta. Kata beliau, adapun hakikat dari cinta itu sendiri, fahiyalatu safu biwasfin awdaha wala adhar minal mahabbah. Hakikat dari cinta itu sendiri tidak bisa disifatkan dengan sifat yang lebih terang dan lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Iya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah kecintaan-kecintaan yang mereka cintai seperti kecintaannya kepada Allah. Apa dia cintai dari selain Allah? Kemudian Allah terangkan bagaimana orang yang beriman. walladina amanu ashadu hubban Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Dan di antara dalil akan wajibnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha" أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakanlah kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian yang kalian ridhoi, Apabila semua itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Hati-hati. Hingga Allah mendatangkan perkaranya. Perhatikan bagaimana diancam. Iya. Kalau ada yang lebih cinta daripada dunia-dunia itu tadi, melebihi kecintaannya kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban semua kewajiban. Iya. Dan ini kadar harus ada di dalam jiwa seorang hamba. Dia cinta kepada agama, cinta kepada syariat, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Iya. Dengannya dia menunaikan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan apa yang diharamkan. Dan ini kadar yang paling minimalnya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa kecintaan kepada Allah ada dua jenjang. Ada jenjang kewajiban dan ada jenjang kesempurnaan. Jenjang kewajiban apa yang telah kita terangkan. Dan jenjang kesempurnaan adalah dia sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ia sangat giat melakukan dari hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal yang makruh, Bahkan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan karena takut jatuh ke dalam hal yang makruh. Iya. Dan ini posisi yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Penuh dengan kebaikan. Penuh dengan manfaat dan keutamaan bagi seorang hamba. Di antara buah cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebab kecintaan Allah kepada hamba. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Iya. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu jujur dan benar sebagaimana yang dituntunkan, maka Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Dan akan datang nanti sebagian hadis terkait dengan masalah ini. Iya. Kemudian dari keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebab seorang hamba dimuliakan dengan sorga, dijauhkan dari siksaan. Karena itu orang-orang Yahudi dan Nasara, tatkala mereka mengaku cinta kepada Allah, Allah berfirman, Ya, waqalatil Yahudu wa Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Berkata orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Maka katakan wahai Nabi Muhammad, kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Iya. Artinya kalau memang benar kalian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kalian tidak akan disiksa. Tidak akan disiksa. Dan dari keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang hamba akan merasakan dari nikmatnya iman itu, dari lezatnya iman tersebut. Iya. Dan ini adalah dari hal yang dicari oleh seorang hamba Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibba al-mar' yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay yauda fil الكفر kama yakrahu ay yukdafa fil nar. perhatikan tiga hal siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama Allah, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Maka dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ia mendapatkan dari lezatnya iman tersebut. Dan dari keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebab syafaat. Syafaat di dunia maupun di akhirat. Karena itu tatkala sebagian sahabat di dalam hadits riwayat Bukhari dan selainnya ia minum khamar dicambuk berapa kali dicambuk sampai ada sebagian yang melaknatnya. Dia berkata, betapa banyak engkau didatangkan. Maka Nabi SAW berkata, La tal'anu, fawallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullahu wa rasulah. Jangan kalian melaknat dia. Demi Allah, saya tidak tahu dia ini kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini memberikan syafaat untuknya. Ya, dan ini di dunia dan di akhirat apalagi untuk seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keindahan cinta ini dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sebab ia dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai bersama siapa yang dia cintai. Iya. Dan dari keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepadanya itulah yang menjadikan cinta yang ada di dunia bermanfaat di sisi Allah. Sebab siapa yang cinta dengan kecintaan di dunia, seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, anak cinta kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua cinta kepada anaknya. Iya. Kecintaan-kecintaan yang ada di dunia tidak akan memberi manfaat kepada hamba kecuali kalau dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Allah berfirman, "Ala khillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan dari keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab yang membawa hamba kepada husnul khatimah. Kepada penutup hidup yang khatimah, ya, penutup hidup yang baik, yang indah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah akan cinta perjumpaan dengannya adanya kecintaan kepada Allah di dalam hatinya, mewarnainya ketika dia sakaratul maut, ketika akan menghadap kepada Allah, itu akan menyebabkan ia dicintai oleh Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jelas banyak lagi kalau kita berbicara tentang keagungan, keindahan, dan kebaikan dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang penting di sini yang harus kita ketahui bersama adalah dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tanda-tanda yang menunjukkan hamba itu cinta kepada Allah. Dan pembahasan yang kedua, apa sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa cinta kepada Allah ke dalam hati seorang hamba. Adapun pembahasan yang pertama tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia adalah merasa uh, sejuk dalam ibadah kepada Allah, merasa tenang bermunajat kepadanya. Iya. Merasa tenang bermunajat kepadanya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf man ahabba Allah nasiya madunallah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan lupa kepada siapa yang selain Allah. Iya. Sebab kalau cahaya cinta di dalam jiwanya menerangi seluruh lapisan dari jiwa tersebut, maka dia akan memurnikan cinta itu hanya kepada Allah dan lupa kepada selain Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ba ilayya minad dunya an-nisa wa tib waju'ila qurratu aini fi salah Dijadikan hal yang dicintai kepadaku dari dunia perempuan dan wangi-wangian. Dicintai dan itu kecintaan tabiat. Iya, wajar pada manusia terjadi. Tapi perhatikan, waju'ila qurratu aini fi salah dan dijadikan kesejukan mataku di dalam salat. Ibadah itu yang merupakan kesejukan mata. Dan kesejukan mata itu cinta di atas tingkatan yang sangat tinggi. Ya, lebih tinggi dari kata cinta itu sendiri. Iya. Dan demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, hamba ini cinta berjumpa dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengannya. "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah akan benci berjumpa dengannya. Allah akan benci berjumpa dengannya. Dan di sini hadits ini terkait dengan suara hamba ketika dihadiri oleh sakaratul maut. Ketika ia dihadiri oleh sakaratul maut melihat dari amalan solehnya akhirnya dia senang berjumpa dengan Allah maka Allah cinta berjumpa dengannya dan kalau dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Dan Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahi la'at, wa huwa samiul alim." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perhatikan. Ada harapan orang yang cinta itu berjumpa dengan Allah. Sungguhnya ajal yang ditentukan oleh Allah itu akan datang. Iya. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan. Sebab dari kesejukan mata seorang yang cinta kepada Allah, kelezatan dan kenikmatan ruhnya adalah dalam ibadah kepada Rohnya. Beribadah kepada Rohnya Berbeda dengan orang yang taat karena terpaksa. Iya. Seakan-akan hal itu berat. Seakan-akan dia di siksa, tapi seorang yang melakukannya karena lezat dan cinta, karena ingin meraih ridha dan cinta Allah yang sangat dia cintai, maka dia melakukannya dengan penuh ketulusan dan berusaha menyempurnakannya sebaik mungkin. Iya, ini adalah suatu uh, tanda yang sangat indah apabila ada di dalam jiwa seorang hamba. Kemudian di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia sabar di dalam melakukan dia sabar terhadap hal-hal yang uh, jelek menimpanya di dalam ketaatan. Iya. Karena jalan menuju kepada sorga ada rintangan. Tidak semua jalan yang dilalui itu jalan yang lurus. Ya mungkin ada kerikil-kerikil tajam berserakan ada dari lubang-lubang yang bisa membuatnya terjatuh, maka harus ada kesabaran di dalam melalui hal-hal yang pedih di dalam meraih ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itulah seorang hamba di dalam keimanannya, di dalam perjalanannya ke negeri akhirat hendaknya bersabar dari menghadapi kehidupan dunia, apakah itu rintangan datang dari arah keluarganya, datang dari arah ayah dan ibunya, datang dari arah tetangganya, datang dari arah masyarakatnya. Dia ada kesabaran. Iya. Dia sabar pada hal yang tidak dia senangi, apakah itu menimpa dirinya sendiri, atau menimpa keluarganya, maupun yang lainnya. Nah itu Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji oleh Allah, Allah sifatkan inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati dia seorang yang bersabar. Beliau adalah sebaik-baik hamba. Dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintah, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun." Bersabarlah, sungguhnya kesabaranmu itu hanya kepada Allah. Jangan engkau bersedih terhadap mereka dan janganlah hatimu itu sempit terhadap makar yang mereka lakukan. Kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, "Fi jawfil mahabbah ihtimalul makruhat. Di dalam hati, di dalam di dalam diri kecintaan itu harus ada kesiapan menanggung hal-hal yang tidak disenangi. Iya. Kemudian dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia tidak mendahulukan sesuatu apapun melebihi apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah dan Rasul yang paling dia cintai. Karena itu tatkala Umar berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai dari semuanya, dari segala sesuatu, kecuali dari diriku. Dia berkecualikan dirinya. Maka Nabi Alaihi Wasallam berkata, La walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak demi yang, tidak demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Engkau belum dianggap cinta hingga engkau menjadikan saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, iya ya Rasulullah, sekarang engkau lebih saya cintai daripada diriku. Perhatikan, pada saat itu juga Umar mengucapkannya. Menunjukkan bahwa cinta ini dari amalan hati. Ya, seorang harus memperbaiki dari amalan hatinya. Maka ketika Umar berkata seperti itu, Nabi berkata, Al-an ya Umar, sekarang baru benar cintamu, wahai Umar. Maka dari tanda kecintaan hamba kepada Robnya, dia tidak dahulukan sesuatu apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dengan mengambil hal-hal yang lainnya. Iya. Kemudian uh, uh, dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia sangat cinta untuk selalu berdikir mengingatnya. Selalu berdikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan lisannya. Karena itu kata Malik bin Dinar rahimahullah, alamatu hubbillahi dawamu dikrihi, lianna man ahabba syai'an aktsara dikrohu. Tanda kecintaan kepada Allah adalah terus-menerus mengingatnya. Sebab siapa yang cinta kepada suatu, dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Iya, dan ini terlihat pada seorang dalam kehidupannya. Kalau memang di dalam hidupnya kebanyakannya cerita tentang dunia, itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya dunia lebih mendominasi. Tapi kalau di dalam hidupnya kebanyakan ceritanya tentang akhirat, maka akhirat lebih mendominasi. Ya, kalau dia memang banyak cinta kepada Allah, dia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang menguatkan seorang hamba mengukuhkannya dalam kehidupannya. Ya ayuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menjumpai satu kelompok musuh, maka kukuhlah. Dan ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Robnya adalah kalau dia bersendirian di dalam mengingat Allah Ya, bergetar hatinya. Menetes air matanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan dan kepada Robnya mereka bertawakal. Dan salah satu dari tujuh golongan yang dituduh di bawah arsh adalah warajulun dakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah kedua air matanya. Dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, dia cemburu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala ada dari hak Allah, dari hal yang diharamkan, dilanggar oleh manusia, dia punya kecemburuan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan ini adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, dia cinta terhadap kalam Allah, cinta terhadap Al-Quran, banyak membacanya, banyak mempelajarinya. Dan dari tanda kecintaan kepada Allah, dia cinta kepada ilmu syar'i, cinta kepada ilmu syariat. Sebab itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah, dan itulah sumber kebahagiaan dan kehidupan manusia ya untuk ilmu ini turunkan kitab diutus para rasul maka kecintaan seorang hamba kepada ilmu agama itu adalah tanda kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah ia merasa sedih apabila ada ketaatan yang luput. Ada dari zikir yang dia luputkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di malam hari uh, tidak sempat sholat witir, maka witirnya dilakukan di siang hari dan dia tambah satu rakaat, dia genapkan. Iya. Kemudian dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia selalu ingin menyempurnakan amalannya dan sering menganggap bahwa dia belum berbuat apapun, belum berbuat apapun. Iya. Karena seorang yang cinta, apabila dia cinta, maka dia akan berusaha untuk memberikan apa saja yang mampu dia berikan. Dan dia tidak pernah merasa memberi sesuatu. Merasa selalu kurang. Dan itulah jiwa seorang yang beriman. Walladzina yu'tuna ma'atau wa kunubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberi apa yang mereka. Orang-orang yang diberi apa yang diberi. Tapi hati mereka selalu takut. Gelisah. Iya. Bahwa mereka ini akan kembali kepada Allah. Selalu merasa kurang. Ingin selalu menyempurnakannya. Dan dari tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berlemah lembut kepada kaum muslimin, ya keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Sepanjang dia di atas ketaatan, maka dia tidak takut terhadap siapapun yang mencelanya. Dan ini empat sifat disebutkan di dalam sebuah ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم wahai orang-orang yang beriman siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mencintai mereka yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah apa sifat kaum ini empat sifat mereka lemah lembut merendah hati kepada orang-orang yang beriman tegas keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan siapa yang mencela. Iya. Dan dari tanda kecintaan kepada Allah adalah seorang hamba mengikuti syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Dan ini tanda kecintaan. Allah firman, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Iya. Kemudian dari tanda kecintaan kepada Allah adalah dia uh, memberikan loyalitasnya karena Allah. Dan kalau dia memusuhi, memusuhi karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya, karena itu Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba lillah wa abghadha fillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan dari keimanan tersebut dan dari tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba cinta kepada kaum mukminin yang lainnya, cinta kepada orang-orang yang salih, cinta kepada orang-orang yang salih. Karena itu Nabi berkata tentang Ali man ahabbahu La yuhibbuhu illa mu'min. Tidak ada yang cinta kepada Ali kecuali orang yang beriman. Maka kecintaan seorang hamba kepada para nabi, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada para ulama, kepada orang-orang yang salih, itu dari tanda kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua tentang sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta itu ke dalam hati. Membuat hamba itu cinta kepada Allah. Ada sebab-sebab yang membuat seorang hamba cinta kepada Allah, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Yang pertama adalah dia banyak membaca Al-Quran dengan tadabur dan memahami makna-maknanya. Iya, dan ini telah kita bahas di pembahasan tadabur kemarin. Dan ini di antara sebab yang sangat indah membangun kecintaan kepada Allah, memakmurkan jiwa dengan keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sebab yang menyebabkan hati itu penuh dengan cinta kepada Allah adalah mengerjakan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang. Meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Karena itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, mahabbatul abdi lillah tahsulu bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Kecintaan hamba kepada Allah itu dia dapatkan dengan cara melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang dia larang. Dan kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, "Laisa bisadik manibda mahabbat Allah walam yahfad hududahu." Bukan orang yang jujur, orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak dia pelihara batasan-batasan yang Allah tentukan. Dan dari hal yang menyebabkan seorang itu cinta kepada Allah adalah dia selalu mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah setelah menunaikan yang wajibnya. Iya, setelah menunaikan yang wajibnya. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, hadits riwayat Bukhari, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan, atau tidaklah hambaku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari dia menegakkan kewajiban yang aku wajibkan. Dan terus si hamba bertakarrub aku dengan ibadah-ibadah nawafil hingga aku mencintainya. Nah inilah sebab kecintaan. Kemudian disebutkan bagaimana penjagaan Allah, kebersamaan Allah untuk hamba ini kalau sudah dicintai. Dan di akhir hadis dikatakan wa insalani la utiyanna wa la insta'adani la u'idanna. Kalau dia meminta kepada aku, sungguh aku akan beri. Dan kalau dia memohon perlindungan, sungguh aku akan melindunginya. Iya. Di antara sebab yang memunculkan cinta kepada Allah adalah dia banyak berdikir kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dan melakukan amaran amalan yang merupakan dikir kepadanya, pakai itu sholat, puasa, maupun yang lainnya. Kemudian di antara uh, sebab yang menyebabkan kecintaan itu bersemi di dalam hati adalah seorang hamba memperhatikan dari kebaikan Allah, dari kedermawanan, dari nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Ya, dia perhatikan nikmat-nikmat yang sangat banyak itu. Tidak bisa dia jumlah. Tidak mampu untuk dia balas. Tidak mampu untuk dia bersyukuri. Padahal dia adalah hamba banyak melakukan kekurangan sering melakukan hal yang tidak layak, melakukan dosa, tapi Allah tetap memberikan dari kebaikan untuknya. Iya. Dan dari sebab yang sangat agung menumbuhkan kecintaan kepada Allah adalah seorang mempelajari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab man arafa Allah ahabbah, siapa yang kenal Allah dia pasti cinta kepadanya. Maka seorang wajib untuk mengenal siapa Rabbnya. Dan di sini pembahasan tauhid, pembahasan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Tapi ini pembahasan-pembahasan tidak cukup seorang membacanya sendiri. Sebagaimana ilmu agama itu, ya seorang tidak cukup dengan membaca. Dia wajib mengambil ilmu melalui perantara guru, supaya benar pemahamannya. Kadang sebagian orang punya semangat membaca, punya semangat membaca, giat untuk menelaah, ingin dapat ilmu, tapi hanya dengan membaca. Ya, di antara jalan keliru di masa sekarang ini dia belajar melalui eh, media-media uh, sosial, melalui Facebook, melalui Twitter atau melalui WhatsApp, BlackBerry dan semisalnya. Ya. Dan orang-orang yang menyampaikannya kadang tidak dia kenal atau orang-orang yang mungkin masih diberikan tanda tanya atau dia mengambil dari sumber-sumber yang kadang itu adalah pemahaman pribadi sehingga menjatuhkan di dalam banyak kesalahan. Karena itu ilmu diambil dari seorang guru yang baik pemahamannya, lurus akidahnya, benar manhajnya, dan dikenal sebagai orang yang uh, menasihati umat dan menghendaki kebaikan untuk umat. Maka mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah ini dari hal yang sangat indah, menumbuhkan kecintaan. Kemudian di antara hal yang sangat indah menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang hamba, seorang hamba bersimpul di depannya. Menampakkan kefakiran, kepapahan dan kekurangannya. Ya, dan ini kata Ibnu Qayyim adalah ibadah yang sangat agung. Tidak ada yang menggambarkan akan keindahannya kalimat-kalimat, kalaupun ada pembahasan itu hanya pembahasan, tidak cukup untuk menggambarkannya. Iya. Dan ini adalah jenjang yang sangat indah Ketika seorang dia seorang berdiri di dalam solatnya melakukan puasa karena cintanya kepada Rabbnya, merasa ingin berjumpa dengannya, tunduk kepadanya, bersimpu di depannya, ingin agar supaya ia mendapatkan dari perhatian dan cintanya, maka ini dari hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian di antara hal yang membantu seorang hamba menumbuhkan cinta di dalam dirinya kepada Allah, dia bersendiri, banyak bersendiri, ya di waktu-waktu uh, yang mustajabah apalagi di sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia dia melakukan salat merenungi dari ayat-ayat yang dia baca ya dan ada sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama dalam hal ini dan pembahasan tentang cinta adalah lautan yang sangat luas adalah uh, padang pasir yang tidak ada ujungnya dia adalah sebuah pembahasan yang sangat indah hendaknya selalu kita perhatikan, kita cermati, dan kita renungi dari ayat-ayat dan hadis-hadis serta pembahasan-pembahasan orang-orang yang berilmu di dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang cinta kepadanya, saling cinta mencintai karena Allah dan dikumpulkan di hari kiamat sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah pada hari ke-10 Ramadan ini tentang kecintaan kepada Allah. Baik selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Baik untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah larangan iddah kematian suami seorang istri tidak dibenarkan berhias ketika di dalam rumah? Terus hiasannya bagaimana yang dilarang? Jika seorang istri sedang menggunakan herba yang ada sedikit wangian sebagai perawatan, apakah bisa diteruskan sampai masa iddah? Terus yang kedua, apakah bisa menggunakan ban bank konvensional sebagai alat transaksi dana infak dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mabawati rahmatan alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ya tentang ihdat masa seorang perempuan menanti karena dia tinggal suaminya dilarang untuk memakai dari wangi-wangian dan berhias apa yang menyebabkan orang itu tertarik kepadanya yaitu yang menjadi ukurannya nah kalau misalnya dia perlu untuk memakai dari obat dan ada bentuk wangi-wangiannya dan itu dalam rangka pengobatan, maka insya Allah Ta'ala itu tidak ada masalah. Karena ada suatu hajat dan keperluan. Adapun menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi, ya sekarang untuk pengiriman dan transfer tidak ada yang bisa lepas dari bank. Ya semuanya tidak keluar dari bank tersebut. Ya dan menggunakan jasanya di dalam keadaan yang seperti ini tidak ada masalah. Sebab memang e, bank konvensional itu dan seluruh muamalahnya dikatakan haram. Ada riba dan ada halalnya. Dalam bentuk transfer, itu jasa dan itu diperbolehkan. Hanya saja di hal-hal yang lain yang terkait dengan riba, nah ini yang uh, diterangkan di dalam nas-nas akan keharamannya. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari <clears throat> saudara Abu Hafsa di Makassar. Katanya orang tua saya mengidap penyakit gula atau diabetes sudah bertahun-tahun. Kalau ia berpuasa, kondisinya sangat lemas. Yang saya mau tanyakan, apakah orang tua saya bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa? Ya kalau mendapatkan rukhsah, dia mendapatkan rukhsah keringanan tidak berpuasa karena orang yang sakit. Iya. Dan kapan ia mampu untuk mengganti puasanya, ia berpuasa. Teman yang saya nasihatkan kalau memang hanya kondisinya berat membuat dia sangat lemas tapi masih mampu berpuasa, Iya. Hendaknya dia e, bersabar untuk menjalankan puasa tersebut dan mengambil dari e, obat-obatan yang bisa membantunya untuk melaksanakan puasa tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan memberikan kesembuhan untuk siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang dicoba oleh penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Zakira di Makassar. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika seorang ingin mengumrohkan anggota keluarganya yang telah meninggal, apakah cukup jika telah melaksanakan haji? Kemudian yang kedua, jika wanita dalam keadaan ihram, bolehkah memakai selendang yang ia jelurkan dari kepalanya untuk penutup wajah jika ada lelaki yang bukan mahram? Ya, seorang kalau sudah menunaikan ibadah haji, boleh dia haji itu terdapat di dalamnya haji dan umroh, maka sudah terangkat kewajibannya setelah itu boleh dia umrohkan untuk keluarganya yang meninggal. Hanya saja kalau dia melakukan umroh, tidak dia lakukan umroh itu pada saat uh, di di tahun itu. Misalnya di tahun itu dia haji, begitu selesai, dia langsung keluar ke Tanim atau kemana menunaikan umroh. Ini dari hal yang apa namanya tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Kemudian terkait dengan perempuan dalam keadaan ihram, ya memang dilarang untuk menutup muka, Ya. Hanya saja kalau dia punya kain, dia ingin tutup mukanya ketika ada orang asing yang lewat, orang yang bukan mahramnya, insya Allah taala tidak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya dia memakai dari kerudung yang dililit, ya dari ujung lilitannya dia pakai untuk menutup mukanya, insya Allah taala itu tidak ada masalah. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Agus Arif di Makassar. Kami mendapatkan dalam sholat bahwa ada yang mengangkat tangan ketika kunut dan ada pula yang tidak. Manakah yang lebih kuat dari keduanya? Yang saya pegang di dalam hal ini hadit-hadit yang menyebutkan mengangkat tangan ketika kunut semuanya ada kelemahan. Tidak ada yang kuat. Iya. Dan nah, itu yang saya amalkan, saya anggap lebih kuat. Hanya saja kalau ada yang mengangkat tangannya, tidak ada masalah insya Allah Ada sebagian sahabat yang mengangkat tangan ketika kunut. Iya. Dan saya anggap suatu hal yang baik apabila seorang solat di tengah masyarakat yang mereka angkat tangan, walaupun dia sendiri berpendapat tidak mengangkat tangan, maka dia mengangkat tangan bersama mereka di dalam hal ini. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Anissa di Makassar. Katanya bagaimana hukum memanfaatkan buah-buahan milik tetangga yang rumahnya sudah tidak ditinggali? Kalau tetangga tersebut uh, diketahui darinya apabila buah-buahan itu dimanfaatkan tidak akan dia permasalahkan maka insyaallah taala tidak ada masalah. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Rohmatun di Hong Kong. Katanya adakah doa untuk menghafalkan Al-Qur'an dan bagaimanakah caranya? Tidak ada doa khusus untuk orang yang ingin menghafal Al-Qur'an hanya saja dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya. Iya. Dan diberi dari ilmu sebab ilmu uh, uh, Al-Qur'an itu adalah ilmu. Ya, pun cara menghafalnya adalah seorang membaca Al-Qur'an itu dengan benar. Ya, kemudian uh, dia menghafal beberapa ayat setiap hari yang dia bisa continue dengannya. Jadi ya, hafal satu atau dua ayat, yang penting dia bisa continue di dalam menghafalnya. Dan setelah dia hafal, misalnya dia satu hari menghafal satu ayat, maka satu ayat ini dia ulangi berulang kali. sehingga melekat di dalam hatinya, terbiasa dengan lisannya. Iya. Di hari besok, dia tambah lagi satu, jadi dua. Maka di hari besoknya satu dan dua dia ulangi dan di hari esoknya lagi dia tambah yang ketiga sebelum dia menghafal yang ketiga dia ulangi satu dan dua kemudian dia hafal yang ketiga di hari yang keempat dia masuk ke ayat yang keempat dia hafal dia ulangi satu dua dan tiga sebelum menghafal yang keempat dan seterusnya sehingga hafalannya menjadi kuat iya tak ada hal-hal yang lain terkait dengan masalah menghafal Al-Quran semoga apa yang saya terangkan di kesempatan ringkas ini ada manfaatnya wallahualam nah Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Rizki ya di Pemekasan Madura. Katanya apakah boleh menyalurkan zakat mal dalam bentuk paket sembako kepada mustahik karena dirasa lebih sampai kepada keluarga para penerima? Kalau dia mengeluarkan zakat dalam bentuk duit, dalam bentuk uang, tidak boleh dia belikan sebuah barang. Ya. Kemudian diserahkan kepada mustahik. Tapi dia serahkan dalam bentuk uang diserahkan dalam bentuk uang. Si mustahik yang memandang dia mau beli barang apa, dia dia dia lihat apa yang maslahat untuk dirinya. Nah, karena itu seorang yang mengeluarkan zakat dari kesempurnaan mengeluarkan, dia keluarkan dari jenis zakatnya dan dia sampaikan kepada mustahik sebagaimana adanya. Ya, wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Ihsan di Banjarsari. Katanya, saudara saya pernah kecelakaan sewaktu dalam keadaan berpuasa dan akhirnya sampai koma tiga hari. Terus kalau menurut hukum syariat bagaimana dengan ibadah puasanya? Selama koma apakah dia wajib untuk mengkodok puasa dan bagaimana hukumnya puasa setengah hari lalu terjadi kecelakaan kemudian langsung koma tiga hari? Ya ini saya lihat koma dalam keadaan tiga hari, ya tentunya dia dalam keadaan diinfus. Dan infus itu dari sama dengan makna makan dan minum, itu sudah membatalkan puasa ya sudah membatalkan puasanya. Kalau dia koma tiga hari dalam keadaan pingsan, tidak ada yang masuk ke tubuhnya sama sekali, ya ini uh, ada pembahasan di kalangan ulama. Tapi penanya di sini ini tampak bahwa kondisinya adalah kondisi yang menggunakan infus dan itu membatalkan puasa. Karena itu tiga hari yang kemarin dia koma, hendaknya dia koma di hari-hari yang lainnya. Nah, Ya, baik selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abdullah di Sungguh Minasa. Mohon nasihatnya bagaimana cara mengobati hati yang selalu ragu dalam keimanan. Ya, ini dari was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Dan itu salah satu pekerjaan syaitan yang sangat dia cintai, memberikan was-was ke hati seorang hamba. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa pernah ada atau Nabi sebutkan bahwa syaitan mendatangi salah seorang dari kalian. Dia bertanya siapa yang menciptakan langit? Si hamba jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Si hamba jawab Allah. Siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu? Si hamba menjawab Allah. Sampai akhirnya syaitan memberikan keraguan di dalam keimanannya. Dia bertanya siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi memberikan obat. Apabila itu sudah sampai sedemikian rupa syaitan mengganggunya, maka hendaknya dia berhenti. Waliyakul aman tu billah. Hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Iya. Dan sebelumnya disuruh beristiada berkata, yang rajib Jadi tiga hal. Dia berlindung dari Allah, dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, dia berhenti. Jangan dia teruskan, jangan dia lalani. Jangan dia toleh apa yang dibisikkan itu. Kemudian yang ketiga, dia berkata, saya beriman kepada Allah. Dia tegaskan keimanannya, dia pelajari dari iman, dia perkuatkan imannya, dia lakukan dari amalan-amalan keimanan dan itu insya Allah akan menghilangkan keraguan yang ada di dalam hatinya itu. Was-was dan ragu ini adalah penyakit. Obatnya adalah ilmu syar'i. Iya, dia belajar ilmu yang benar. Karena itu tadi saya sebutkan pentingnya seorang belajar dari sumber yang benar. Dia mengambil dari guru, tidak baca sendiri. Sebab orang yang biasanya baca sendiri itu banyak was-wasnya. Kadang ada dia tekuni ibadah, kadang dia lakukan sesuai dengan pemahamannya dan itu tidak dibenarkan. Andai kata dia uh, dia ceritakan pemahamannya itu kepada seorang guru, maka seorang guru yang memiliki ilmu akan menerangkan kesalahannya. Akan menerangkan kesalahannya. Kemudian untuk menghilangkan keraguan dalam keimanan ini, hendaknya seorang hamba mempelajari dari buku-buku yang berkaitan dengan tauhid, terkait dengan keimanan, terkait dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Ini semuanya dari hal yang menguatkan hati. Hal yang menguatkan hati menetapkan dari keimanannya wallahu taala alam. Nah. Ya, baik kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudari Ummu Maryam di Semarang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah menyentuh kemaluan anak kecil yang belum balik itu membatalkan wudhu? Menyentuh kemaluan anak kecil itu tidak membatalkan wudhu. Ya sebagaimana kalau apa namanya e, seorang jauh menyentuh kemaluannya juga tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Sebab di dalam sebagian hadis Nabi ditanya tentang hal itu, Nabi berkata inna huwa atun mink. Sungguhnya itu adalah bagian dari bagian tubuhmu. Sama kalau dia menyentuh tangan, kaki dan lainnya tidak membatalkan wudhu. Hanya saja bagi siapa yang menyentuhnya disunnahkan untuk berwudhu itu kalau terkait dengan laki-laki dan terkait dengan dia menyentuh kemuluan anak kecil yang belum balik insya Allah taala itu tidak ada masalah. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, jika kita membaca surah At-Taubah kemudian tidak selesai pada hari itu, apakah kita hanya membaca ta'awud ketika hendak melanjutkannya di hari berikutnya? Ya, seorang yang uh, membaca Al-Quran dan ketika dia membaca, apakah di hari itu atau di hari besok, di awal dia membaca, dia mulai dari pertengahan surah, maka dia cukup membaca A'udzubillahi rajim. Setelah itu melanjutkan membaca di pertengahan surah. Adapun kalau dari awal surah dia baca, maka dia baca A'udzubillahi rajim. Setelah itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kecuali di satu tempat di surat Taubah. Sebab surat Taubah itu awal surah tidak ada bismillahnya menurut kesepakatan ulama. Karena dia eh, dia dianggap bersambung dengan surah Al-Anfal. Nah, Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Anto di Makassar. Katanya saya seorang penuntut ilmu yang baru dan berusaha memahami, Al-Quran sebagaimana mestinya, tetapi sampai saat ini saya masih merasa sulit. Saya minta nasihatnya bagaimana kiat belajar yang tepat buat saya. Ya, memang uh, kesulitan itu adalah suatu hal yang berjalan di dalam kehidupan. Andai kata bukan karena kesulitan, semua orang sudah berhasil. Semua orang sudah sukses. Iya. Tapi kesulitan itu harus dihadapi, harus dijalani. Dan seorang hamba tidak menyerah di belakang kesulitan tersebut. Dia mohon kepada Allah pertolongan. iya. dan kalau sudah terbiasa, insya Allah Ta'ala akan menjadi baik untuknya. Ya, sebagian as-salaf, ada yang merasa sulit dalam menuntut ilmu, dalam menghafal hadith. Ia melalui sebuah batu. Yang batu ini menetes padanya air ya setetes demi setetes dan terlihat di atas batu itu bekas tetesan sudah melubangi batu dari tetesan air tersebut. Iya, ini batu yang sangat keras dari batu gunung menetes padanya air karena tetesan yang lama membekas di batu tersebut. Maka ia pun berkata pada dirinya, hati saya tidak sekeras batu ini insya Allah. Dan air ini tidak selembut ilmu. Ilmu itu lebih lembut. Kenapa ilmu ini tidak bisa menembus hatiku? Maka ia pun mengulangi, mengulangi, dan terus mengulangi dari mempelajari ilmu sehingga Allah bukakan untuknya dari kebaikan. Karena itu harus ada semangat ya seorang di dalam belajar. Kemudian hendaknya dia berada di lingkungan yang baik. Sebab lingkungan itu memberi pengaruh. Ya, kalau dia di lingkungan yang Eh, terpelajar di lingkungan orang yang semangat dia akan menjadi mudah terpelajar dan mudah bersemangat pula. Iya. Demikian. Tapi kalau dia berada di lingkungan yang tidak mendukungnya, ini kadang membuatnya lambat. Membuatnya lambat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan yang terakhir untuk kajian interaktif hari ini dari saudara Haryono di Surabaya. Bagaimana hukumnya mandi junub ketika telah masuk waktu subuh? Apakah puasanya sah atau tidak? Ya junub itu tidak ada pengaruh di dalam urusan puasa syah atau tidak. Ya, andai kata di siang hari Ramadan seorang itu bangun dalam keadaan dia mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi kalau dia di waktu subuh dalam keadaan dia junub, baru setelah adan ia sempat mandi dan sudah niat puasa sebelumnya, maka insya Allah taala puasanya syah. Wallahu taala alam. Ya baik, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi apa yang kita dengarkan bersama untuk kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan fila ilmu kepada kita semua. Dan kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif Ramadan ini, dapat Anda unduh di website www.zulkarnain.net. Dan demikian pula siaran ulang kajian interaktif hari ini dapat Anda simak besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.